Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Kata beliau qala al-muallif rahimahullah matanya antum siapkan saja suatu ketika nanti setorkan. Jadi enggak perlu Nah, barakallahu fikum setiap hari setoran, kadang-kadang setoran enggak masalah. Yang penting antum siap-siap gitu loh ya, jangan mendadak. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Al-mu'allif berkata Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala wa mursalun minhu sahabi yusaqat. Hadis mursal itu nah barakallahu fikum adalah hadis yang apa? Yang sahabatnya itu dihilangkan. Nah barakallahu fikum. Atas sebagian mereka ada yang mendefinisikan apa? mendefinisikan bahwasanya na barakallahu fikum salah satu perawinya itu nanti ada yang dihilangkan. Kita lihat qala asy syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaihi hadza huwa al-qism as sadis asyar min aqsamil hadis al-madhkurah fi hadha natmi wa al mursal. Kata beliau inilah pembagian hadis yang keberapa? Yang ke-16 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun yaitu mursal. Nah, barakallahu fikum. Wal mursal fil lughah Mursal secara bahasa adalah al-mutlak, sesuatu yang dimutlakan, diumumkan, diglobalkan. Minhu arsalan naqatu arsalan naqata fil mar'a. Maksudnya apa? Orang itu membiarkan melepaskan ontanya di kebun. Nam ya? Di kebun atau di tempat atau apa? Mengembala. Ai atla atla atau atla ai qaha. Nah, barakallahu fik. Maksudnya adalah melepaskannya. Allah itu bahasa Jawa ya Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wabil istilah arrafahun an-nadim bi annahu minhu sahabi. Secara istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah taala dalam pantun tersebut masa minhu sahabi, yaitu hadis yang apa? Yang sahabatnya digugurkan, dihilangkan. Jadi enggak sebutkan nama sahabatnya. Nah, tapi ingat, marasilus sahabah itu la apa la tadur. Mursalnya sahabat enggak masalah. Nah, cuma kita lihat. Wa arrafahu ba'dul ulama bi annahu ma rafa'ahu tabi'i aw as-sahabi alladhi lam yasma' minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa tarifu adad. Dan sebagian ulama mereka mendefinisikan bahwasanya mursal itu adalah suatu hadis yang diangkat oleh seorang tabi'in atau sahabat yang dia tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham belum maksudnya? Nah, barakallahu fikum ini mursal. Jadi kalau ada tabiin tiba-tiba mengangkat ke sahabat padahal dia enggak pernah mendengar sahabat itu juga namanya mursal. Atau seorang sahabat yang dia tidak mendengar Rasulullah kemudian nah barakallahu menyampaikan hadis itu juga mursal, paham ya? Kita lihat. Wa hadha ta'rifu Definisi ini lebih apa? Lebih detail. Ha? lebih detail dan lebih halus. Li'anna dhahira alif mu'allif annahu idza dzukira as-sahabi falaysa bimursal. Dikarenakan dohirnya ucapan mu'alif apabila disebutkan nama sahabat berarti bukan mursal. Ya enggak? Menurut mu'alif itu kan bahwasanya intinya kan yang dihilangkan sahabat. Berarti kalau disebutkan sahabat bukan mursal itu. Ya enggak? Kita lihat. Walau kana sahabi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat itu sendiri tidak mendengar dari Rasulullah saw, alaihi wasallam. Paham atau belum ini? Mu'alif di sini Ibnu Al-Mu'alif di sini Al-Imam al rahmatullahi rahimahullah berpendapat bahwasannya mursal itu adalah hadis yang nabarakallahu fikum yang hilang sahabatnya, yang ditiadakan sahabatnya. Jadi cuman tabi'in langsung ala ala Rasulullah itu ya. nabarakallahu fikum. Berarti apa mafhumnya? Mafhumnya kalau sahabat yang enggak pernah dengar Rasulullah kemudian menyampaikan hadis itu bukan mursal itu loh. Kita lihat. Kayak Muhammad ibn Abi Bakar. Seperti Muhammad anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alladhi wulida fi hajjatul wada', yang saat itu dilahirkan ketika haji wada'. Haji wada' itu haji perpisahan sudah. Wa hadza laysa bijayyid. Nah, yang seperti ini tidak apa tidak bagus. Fa in hadits as-sahabi alladzi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam min qabilil mursal 'indal muhaqqiqin. Karena pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, hadisnya sahabat pun yang tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam kategori apa? Mursal menurut ahli tahqiq menurut orang-orang yang sudah meneliti na barakallahu fikum apa paham belum maksudnya na barakallahu fikum apa perhatikan baik-baik jadi menurut ahli tahqiq barakallahu fikum Naam pendapat yang rojih Hatta walaupun tabi'in atau sahabat Itu kalau dia langsung menyampaikan hadis Yang dia tidak pernah mendengar dari Rasulullah Itu dikatakan apa? Mursal Wal mursal min aqsamid dhaif, sedangkan mursal termasuk pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif itu lemah alias tidak bisa jadikan hujjah gitu loh. Anal wasithah bainan nabi wa bainan man rafa'ahu majhul. Li'annal wasithah dikarenakan perantara, perhatikannya, perantara antara nabi dan antara orang yang mengangkat hadis tersebut itu majhul, enggak ada, enggak sebutkan. Illa fil mawadi' at-taliyah. Paham belum ini? kecuali di beberapa tempat. Hukum asalnya mursal termasuk qismul dhaif. al awal yang pertama, idza ulima al-wasithah bainan nabi waman man wa Yang pertama, diperbolehkan itu apabila apa? diketahui perantara antara nabi dan orang yang mengangkat hadis tersebut. Diketahui orangnya. Fayuhkam bima taqtadihi haluh. Maka baru dihukumi sesuai dengan apa yang nah fikum diketahui keadaan orang tersebut. Dicek dulu keadaannya bagaimana, siapa yang jadi perantara. Yang kedua, idakan rafi' lahu sahabian ini yang kedua. Apabila yang mengangkat hadis tadi adalah sahabat. Yang mengangkat hadis tadi sahabat walaupun sahabat tersebut tidak pernah mendengar gitu loh. Itu masih dikemungkinan bisa gitu. Asalis yang ketiga, idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'ahu illa an sahabi. Kalau orang yang mengangkat hadis tersebut dikenal bahwasanya dia tidaklah mengangkat hadis itu sampai ke Rasulullah kecuali melalui jalur sahabat. Amlum, ah, yang pertama tadi perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi diketahui wasitohnya perantaranya. Orang yang mengangkat hadisnya sampai kepada Rasulullah itu diketahui orangnya itu loh. Sehingga apa? Sehingga dihukumi lihat dulu keadaan orangnya. Yang kedua, kalau yang mengangkat hadis tersebut adalah apa? Sahabat. Yang ketiga, kalau yang mengangkat hadis tersebut itu dikenal bahwasanya dia tidak pernah mengangkat atau menyampaikan hadis sampai kepada Rasulullah kecuali melalui jalannya sahabat. Yang keempat, idza tanaqathu al-ummah bil qabul. Apabila umat ini telah menyambutnya dengan apa? penerimaan. Itu diantaranya apa? tempat-tempat yang diperbolehkan adanya mursal wa illa secara global al-mursal min qismiz dhaif. Hadis mursal termasuk pembagian daripada hadis dhaif. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.